Nah. <clears throat> Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd Terakhir yang kita pelajari Terkait dengan Syubhat Ar-Ruhaili memberi persyaratan ya, syarat yang keempat dengan menukil ucapan Ibnu Taimiyah dalam masalah eh, <clears throat> mengatasi mafsadat bahwa tidak boleh mengatasi mafsadat yang lebih kecil dengan sesuatu yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kok tidak ini benar. Tetapi ini dijadikan sebagai alat oleh Ibrahim Ar-Ruhaili untuk menyalahkan al-sunnah jamaah sekarang ini menjadikan al-sunnah jamaah pada posisi tersudut terpojok terkait dengan tahdir mereka kepada Abu Hasan dan Ali Hasan dan semacamnya ya seakan al-sunnah jamaah di sini membuat keonaran kekacauan perpecahan dengan mentahdir mereka dan bahwa itu seakan adalah mafsadat yang lebih besar. Padahal sebagaimana telah diterangkan kemarin tidak demikian. Ya. Al-Mujahid Al-Allamah Imam Jahwat Ta'li Syekh Rabi secara khusus sudah bersabar sedemikian rupa bertahun-tahun menasehati Abul Hasan secara pribadi <clears throat> dalam keadaan banyak orang yang tidak tahu keumuman orang tidak tahu menasihati Ali Hasan. Ulama yang lain juga sudah melakukan itu tanpa ditahdir. Dinasihati, dinasihati. Ya, dipanggil saudara. Ya, akhuna Ali Hasan. Ya, barangkali dia rujuk kepada al-haq. Seperti itu. Ya. Bertahun-tahun, bertahun-tahun juga kami sebutkan kemari Abdurrahman bin Khalid juga sebelum ditahdir dengan ihya turafnya dinasehati bertahun-tahun. Tetapi tidak ada hasilnya justru mereka berbalik menyerang Syekh Rabi, menyerang ulama. Ya. Mereka mendatangkan kaidah-kaidah yang itu modifikasi dari kaidah Ikhwanul Muslimin yang intinya adalah meruntuhkan prinsip al-wala wal bara tampak dengan tazkiyah rekomendasi Abu Hasan kepada ahlul bidal ahwa takfiri dikatakan alim seperti Maghrawi Ali Hasan juga begitu ya sampai di negeri kita misalkan Ali Hasan merekomendasi mubtadi besar pendiri Al Irsyad bahwa dia adalah mujaddid dakwah salafiyah di Indonesia ya yaitu Ahmad Surkati Sampai akhirnya pada puncak penyimpangan mereka yang itu berjalan di atas dakwahnya Jamaluddin Al-Qasimi ya yang membela bidak kubra tokoh-tokoh pentolan-pentolan ya eh, bidak kubra bidah-bidah terbesar yang tingkatannya kufur yaitu seperti Jahmi bin sofwan tingkatannya kafir tokoh Jahmiyah ya Ibnu Arabi yang tingkatannya kafir tokoh ekstrim sufia yang membawakan akidah ittihadiyah wahdatul wujud tokoh rafidah ya <clears throat> mulhid Nusair Atusi ya dan yang lainnya. Ya. Dan itu berjalan di atas e, dakwah gurunya Jamaluddin Al-Qasimi siapa? Muhammad Abdul Misri yang ternyata dia kata Syekh Rabi tokoh besar gerakan Masuniyah, di gerakan organisasi Yahudi yang bermaksud untuk mengkafirkan eh, alam ini. Nah, ketika Adnan ar Abul Hasan, Ali Hasan mendukung ya seruan persatuan seluruh umat beragama sedunia. Ya, penyamaan seluruh agama. Kebebasan memeluk agama apa saja karena semua agama itu baik sama. Ini kan kekufuran. Nah, akhirnya ketemu jalan dakwanya dengan ya dua tokoh sesat tersebut yang disebutkan. Nah, nah mereka seperti itu tingkatannya. Kemudian ditahdir, dihajar oleh ulama kita. Dan kita berjalan bersama dengan ulama kita. Dan dengan itu kita mentahdir ya ekor-ekornya yang ada di negeri ini. Ekor-ekornya mereka ya halabiyun uh, eh, ruhailiyun hasaniyun ekor-ekornya di negeri ini. Ya, Turathiyun, Ya. Dai-dai yang berjalan bersama Ihya Turath. Pembela Ali Hasan, pembela Abu Hasan. Nah. Ya. Abu Nida, Yazid Jawas, Hakim Abdad dan yang lainnya. Firanda, Abdullah Zain. Ya dengan corong radio rojak mereka. Ya. Iya, Sururiyun. Yayasan As-Safwa. Yusuf Dan yang lainnya. Hah? <clears throat> Ketika mereka semua ini ditahdir ini kemudian dituduh bahwa ini mendatangkan mafsadat yang besar daripada fitnah mereka. Nah, ini ini eh, <clears throat> buhtan tuduhan. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Rabi' karena di sini eh, Ruhaili bertameng dengan kalam Ibn Taimiyah. Kalam Ibn Taimiyah benar pada tempatnya. Yang jadi masalah penempatan kalamnya Ibn Taimiyah ini dibawa ke fitnah sekarang ini. Ya. Yang kemudian Ar-Ruhaili membela Abu Hasan. Ar-Ruhaili ikut membela Abu Hasan dan dengan nasihat ini tujuannya adalah untuk membela mereka. Nah, ini tidak benar Nah, oleh itu kata Syekh Rabi, saya berkeyakinan, yakin syakinnya bahwa Ibnu Taimiyah pasti ya memandang bahwa kesyirikan, kekufuran dan al-bid'ah al-kubra, bid'ah-bid'ah yang terbesar yaitu bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya Sufiyah, Hululiyah, Ittihadiyah, kan itu bid'ah itu tingkatannya kufur. Bahwa itu adalah fasad yang fasad yang besar Apalagi di atasnya itu. Ya, kesyirikan, kekufuran dan bid'ah kaum Jahmiyah, kaum Rafidhah, kaum Sufiyah itu apalagi di atasnya bid'ah-bid'ah itu. Dan kalian kalau melihat sejarah bid'ah-bid'ah ini dalam perjalanan sejarah merusak di muka bumi. Ya, bid'ahnya kaum Jahmiyah pernah berakibat <clears throat> fitnah mereka terbunuh sekian ulama pada masa fitnah mihnah yang pahlawannya adalah Imam ah, Ahmad. Sekian ulama dibunuh karena mereka ingin menanamkan akidah bahwa Al-Qur'an itu mah makhluk. Itu Jahmiyah Mu'tazilah itu. Nah. Fitnahnya kaum Rafidhah. Rafidhi Nusair Abtusi ini. Jadi sebab teruntuhnya Khalifah Abbasiyah justru memberi kesempatan kepada tukang-tukang sihir, ahli-ahli nujum. Wakaf-wakaf justru diserahkan untuk mereka. Ya, sampai ingin berusaha menggantikan Al-Quran dengan rumus-rumusnya, koidah-koidahnya, Ibnu Sina, imamnya para pengingkar agama Ibnu Sina. Tapi tidak berhasil dia. Kamu Rafidah coba apa sekarang yang dilakukan Rafidah dengan dengan Irannya sekarang Khomeini. Ya. Kaum sufi. Eh, pada masa Ibnu Taimiyah. Berhasil punya kedudukan di pemerintahan. Sehingga menjadi tersebar uh, akidah Asyairah Sufiyah dengan buku-buku mereka. Sampai sekarang ini, bahkan di negeri kita orang-orang menyangka bahwa ahlu Sunnah itu adalah Asyairah sufiya besar di negeri ini dan di banyak negeri. Nah, dan banyak orang yang meyakini wahdatul wujud. Akidah kufurnya Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara Ibnu Qayyim sampai diseret. Ini semua. Hah? Tidak mungkin Eh, ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya memandang bahwa kesyirikan, kekufuran, bid'ah besar terbesar tersebut adalah fasad kerusakan yang ringan, yang kecil. Yang kemudian <clears throat> ya ketika ditahdir, dihajar tokoh-tokoh ya <clears throat> bid'ah tersebut dianggap bahwa ini menimbulkan fasad kerusakan yang lebih besar Allahumma musta'an. Nah, kemudian di sini disebut oleh Syekh Rabi ya. Tidak ada maslahat yang paling besar daripada maslahat menyebarkan tauhid. Ya. Akidah yang benar dan menyebarkan tauhid akidah yang benar mesti mesti akan tabrakan dengan Jahmiyah tabrakan dengan Mu'tazilah, mesti tabrakan dengan Sufiyah, mesti tabrakan dengan Rafidhah. Ya, pertama kali tabrakannya dengan mereka-mereka itu. Seruan persatuan umat beragama, kemerdekaan beragama, penyamaan seluruh agama. Ya, karena itu pembatal keislaman itu. Nah, dengan menyebarkan tauhid akidah yang benar itu mesti Eh, <clears throat> akan menghancurkan kesyirikan, kekufuran, membersihkan muka bumi dari dari kesyirikan dan kekufuran. Dan mana masalah yang lebih besar daripada menyebarkan sunnah dan mem <clears throat> menghancurkan dan bersihkan bumi ini dari bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah yang Rasulullah SAW pada setiap khutbahnya, mukaddimahnya mesti mentahdir dari bid'ah. Bahwa bid'ah adalah sejelek-jelek urusan. Bid'ah itu eh, sesat. Tempatnya di neraka. Kemudian ketika ahlu sunnah mentahdir bid'ah-bid'ah itu, tokoh-tokoh bid'ah itu. Ya, tentunya mereka berjalan di atas kaidah-kaidah yang benar. Yang panutannya, ya, acuannya adalah salafus salih, ulama salaf Nah, tidak seperti Ibrahim Ruhaili yang mendatangkan kaidah ini, syarat ini, tidak ada dalilnya. Bahkan telah kita dengar berbagai syubhat semuanya ditampakkan oleh Syekh robi, ya, justru dalil-dalil perseberangan dengan itu. Tidak juga menukil dari salaf. Justru amalan salaf, ucapan dan <clears throat> perbuatan mereka justru berbeda dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang didatangkan oleh ar Nah, dan ini penting sekali bagi kita. Ketahuilah bahwa mereka-mereka dai-dai yang ada di sini, di negeri ini, ekor-ekornya Ali Hasan, Abdul Hasan, dan yang lainnya, itu syubhatnya, kaidahnya dari mereka. Firanda dan yang lainnya itu dari mereka, dari Abdul Hasan, dari Ali Hasan. Nah, dengan kita mengetahui jawaban ya Eh, syubhat-syubhat mereka Abdul Hasan Ali Hasan Ar-Ruhaili kita pun akan ya mengetahui dan <clears throat> bisa mendeteksi apa-apa yang ada di disebarkan di negeri ini oleh mereka-mereka itu. Nah, karena itu dari syekh-syekh mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Rabi, "Wa zahir anna Syekhul Islam yuridu bihadzal kalam man yansahu au yungkiru ala ulati umuril muslimin atau man yanubu anhum." Tampaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dia maksudkan dengan ucapannya ini yang dinukil tersebut ya tertuju kepada orang yang menasehati atau mengingkari waliul amr, ulatul umur, penguasa, pemerintah, kaum muslimin atau naib-naib ya. Wakil-wakil pengganti-pengganti <clears throat> waliul amr. Nah, fa innahu yajibu ayyakuna bihujjah wal burhan bahwa menasihati penguasa dan atau naib mereka itu wajib dilakukan dengan hujjah dengan ya dalil dengan bukti ma'arif kiwalin disertai kelemah lembutan nah dan ini faedah bagi kita nah faedah bagi kita bahwa dalam menasihati penguasa Wail amar itu atau naibnya itu harus dengan dalil, dengan hujjah, burhan dan disertai dengan kelemah lembutan. Ini kata Syekh Robi ini maksudnya Ibnu Taimiyah. Ya, dengan ucapannya dinukil itu. Wa idza kana fasaduhum qalilan jika fasad kerusakan yang timbulkan oleh penguasa itu atau naibnya itu sedikit, kecil, wa tarattab 'ala al-inkar 'alaihim mafsadatun atau mafasid akbar Sedangkan mengingkari mereka penguasa itu atau naibnya berakibat menimbulkan mafsada atau mafsada-mafsada yang lebih besar daripada kerusakan yang mereka timbulkan. Fatahtamilul mafsadah eh, fatuhtamalu al-mafsadatul asghar lidaf'i akbar minha maka dibiarkan mafsadat kecil yang ditimbulkan diakibatkan oleh penguasa-penguasa itu demi untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. Ya. Kalau mengingkari mereka dengan keras ya sampai pada tingkatan pemberontakan yang dilakukan seperti khawarij sehingga terjadi ke eh, kerusuhan di sana sini sampai pada tingkatan pertumpahan darah ya dan seterusnya kerusakan yang lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan-kesalahan penguasa maka itu tidak boleh nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah lihat takliknya di bawah catatan kakinya kata Syarabi bi khilafi ma yaf'aluhul khawarij wa ashbahuhum berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kelompok khawarij ya dan <clears throat> semisal yang mereka khawarij yakni pada masa ini kental disebut dengan teroris Fa inna inkarahum maka sesungguhnya mengingkari e, cara mereka khawarij mengingkari penguasa imma imma yakuna bil khuruj al musallah ya apakah dengan cara khuruj yakni memberontak kepada pemerintah dengan al musallah yakni dengan silah dengan mengangkat senjata au bit tahyij wal itharah atau memprovokasi ya membangkitkan amarah emosi rakyat di mimbar-mimbar ataupun di artikel-artikel mereka dengan mencaci maki pemerintah, meruntuhkan wibawa mereka. Ya, sehingga menjadi biasa sekarang yang namanya demonstrasi-demonstrasi itu biasa. Ya. Mencaci maki penguasa membicarakan Ya. Itu biasa. Ya, wibawa pemerintah tidak ada. Ya. Ini akibat ulah mereka. Jadi cara mereka khuruj keluar dari pemerintahan itu apakah dengan mengangkat senjata memerangi ya menggulingkan ataukah dengan cara <clears throat> provokasi Bangkitkan amarah, emosi rakyat sehingga tidak suka dan benci kepada pemerintah di mimbar-mimbar dan di tulisan-tulisan. Ah, fatakunul mafsadatu fi hadha al-inkar a'allamu ashad. Maka akibatnya mafsadat yang ditimbulkan oleh cara-cara khawarij ini tadi ya dalam mengingkari pemerintah itu lebih besar mafsadatnya lebih dahsyat minal mafsadah allati yuriduna taghyiraha dibandingkan daripada mafsadat yang mereka ingin rubah kesalahan yang ada pada pemerintahan. Nah, nah ini yang tidak boleh. idza kanat mafsadatuhum kabiratan. Nah, kemudian rincian berikutnya kata Syekh Rabi, jika mafsadat mereka besar, syirkan, misalkan mafsadat mereka kesirikan. Mafsadat penguasa ini adalah kesyirikan. Au rafdhan atau akidah rafidah. Ya. Akidah rafidah, akidah rafidah Khomeini dan kawan-kawannya. Au tatadammanu kufran atau mafsadat itu mengandung kekufuran. Fahuna maka di sini la ta'ti hadhil qa'idatu maka pada saat seperti ini kaidah ini yang disebut kayak Ibnu Taimiyah ya tidak berlaku di sini. Jika mafsadatnya ya penguasa itu sudah tingkatannya syirik, kufur, ya. <clears throat> Rof fata'amman. Tidak berlaku di sini kaidah tersebut fata'amman. Kenapa? Karena itu sudah eh, na'am <clears throat> mafsadat yang terbesar kalau sudah tingkatannya syirik, kufur, ya Eh, Rafidah dan semacamnya. Fata'amma. Nah, maka renungkanlah ini kata Syekh Rabi'. Baik. Wali Syekhul Islam wa tilmidhi Ibnu Qayyim. Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim kalamun ada ucapan mereka, keterangan mereka nahwu hadza semisal dengan ini yang diterangkan oleh Syekh Rabi. Jadi mengarahkan keterangan Ibnu Taimiyah pada tempatnya yang diinginkannya fi ghairi maudi'in lebih dari satu tempat. Eh banyak di antara mereka. Wa ammal bid'ah, adapun bid'ah-bid'ah wala siyama al-kufriyatu aw syirkiyatu terlebih ya bid'ah yang sifatnya kekufuran. Ya, seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah aw syirkiyah kesyirikan seperti bid'ah Jahmiyah, Rafidhah, ya eh, eh, huliyat hadiah dari eh, ekstrimnya sufi fahadihi la yuqalu fiha mithlu hadzal kalam maka bid'ah yang tingkatannya kufur syirik bid'ah kubra ya tidak bisa dikatakan pada bid'ah-bid'ah itu kalimat seperti ini la min syekhil islam tidak muncul itu dari syekhul islam wala min ghairi tidak pula dari selain syekhul islam Wala tansa mauqifal Imam Ahmad. Jangan kamu lupa. Bagaimana mauqifnya Imam Ahmad. Tujaha dalam menghadapi man qala bi khalqil Quran, orang yang mendakwakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan sifat Allah. Ya, yang sudah kami syaratkan tadi, yang sering kita lewati masalah ini. Ya, mihnah khalqil Quran ujian yang tertuju kepada ulama dan secara khusus pertama kali karena mereka tonggaknya kaum muslimin. Jika mereka runtuh maka kaum muslimin, muslimin pun runtuh. Jadi jika para ulama berhasil dikalahkan oleh mereka sehingga mentakrir mendukung dan menetapkan akidah itu, kaum muslimin pun ikut rusak karena kaum muslimin mengikuti ulamanya. Maka itu sasaran Jahmiyah Mu'tazilah ketika itu dengan penguasa yang berhasil dipengaruhinya mulai dari Khalifatul Ma'mud, ulama semua diuji dan dipaksa eh, untuk mentakfir akidah Jahmiyah Mu'tazilah tersebut bahwa Al-Qur'an makhluk bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata tampil pahlawannya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Ahmad. Menghadapi mereka, melawan mereka dengan hujjah, dengan bayan, dengan nikos ya dipantah syubah-syubah mereka agar tetap terjaga akidah sunnah bahwa Al-Quran kalam Allah firman Allah sifatnya Allah Allah yang mengucapkannya bukan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa taala sehingga terjaga terus akidah ini sampai hari ini kita tetap memegangnya di sini penguasa ini Khalifatul Makmun, sampai Khalifatul Makmun sudah menyiapkan pedang untuk menebas Al-Imam Ahmad. Sudah di, di, di bawah. Al-Imam Ahmad sudah dirantai. Menuju Khalifatul Ma'mun. Ya. <clears throat> Kemudian Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersimpu ke tanah mengangkat kedua tangannya sebelum sampai Imam Ahmad ya di akhir malam ternyata Khalifatul Ma'mun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak tidak berhasil. Ya, dia duluan yang mati sebelum menebas Al Imam Ahmad. Nah, karena ini sudah bid'ah kekufuran. Tidak mungkin dibiarkan. Maka Imam Ahmad menentang itu. Tapi menentangnya bukan pemberontakan. Sepertinya dilakukan khawarij. Muncul fukoha ketika itu. Mereka disifati fukoha. Mereka berkumpul fukoha itu. Ahli-ahli fikih itu. Kalau dinamakan fukoha. Tercatat dalam tarikh. Fukoha di masa itu kan berarti ahli fatwa, ahli fikih. Berkumpul mereka berpikir untuk memberontak. Berpikir untuk memberontak kepada khalifah. Ya. Waktu itu pada masa fitnah ini. Alasannya mereka ini adalah eh, fitnah yang sifatnya sudah umum. Kalau ulama habis, apa jadinya umat ini? Mereka pun berpikir memberontak. Tetapi Allah takdirkan mereka datang ke Al-Imam Ahmad terlebih dahulu, minta pendapat, minta bimbingan. Alasan mereka kepada Imam Ahmad, ini sudah fitnah yang umum ini, yang melanda umat secara umum. Bahaya kalau ulama habis dihabis oleh mereka. Kata Imam Ahmad, "La, tidak. Ya, ini bukan fitnah umum. Ini fitnah khusus menimpa ulama. Ulama harus bersabar. Kita harus bersabar. Kalian bersabar. Tidak boleh memberontak bertentangan dengan asar asar dari Rasulullah SAW. Sabar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberi eh, mengangkat fitnah ini, memberi solusi. Coba. Nah, yang salah kalau modelnya seperti khawat khawat Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad tidak tampil di mimbar-mimbar memprovokasi ini ini, itu memberontak. Ya, tidak mengajak mangkasnya tidak. Nah, fuqaha tersebut yang berpikir seperti itu karena mereka bingung melihat fitnah yang besar yang dahsyat itu. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang berilmu mampu menghadapi fitnah yang besar. Nah, jadi melemah akal mereka dan jadi hilang dalil-dalilnya. Nah, hanya orang-orang pilihan seperti Imam Ahmad dan semisalnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, dengan bersabar. Kemudian mencoba menerangkan, ada diskusi, Niqas di hadapan khalifah, menghadapi tokoh-tokoh Jahmiyah. Dihadapi oleh Imam Ahmad, dipatahkan hujah-hujahnya. Kokoh tetap mengatakan, La Al-Quran adalah kalamullah, walaysa makhluk, bukan makhluk. Ketika muncul sebagian dari ahlu sunnah jamaah, ya Tadinya dari kalangan ahli hadis, tawakuf. Ya, pada masa itu mengatakan tawakuf. Saya tidak tahu Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah atau makhluk. Saya tidak tahu. Kata Imam Ahmad, dia mubtadi, tinggalkan dia Ditahdir dan dihajar oleh Imam Ahmad Yakub bin Syaibah padahal dia ahli hadis ya tanpa istilah ikumatul hujjah kepada dia dinasihati dulu didudukkan langsung ditahdir. Tahdir dia mubtadi Tinggalkan dia. Karena dia ahli hadis, sudah tahu masalah ini. Dan ini jelas bid'ah yang jelas. Muncul dari yang lainnya Husain Al-Qarabisi. Dan semisalnya mengatakan <clears throat> lafzi bil Quran Al-Quran kalamullah walakin lafzi bihi makhluk. Al-Quran kalamullah tapi lafadku yang Al-Quran makhluk. Ini juga tidak ada contohnya dari salaf, tidak dikenal ya kalimat yakin dari salaf ini juga bid'ah ditahdir langsung oleh al Ahmad sakit mubtadi ditahdir dihajar terus al Ahmad berjuang di masa itu muncul bid'ah meskipun dari kalangan ahlus sunnah tadinya ahlus sunnah tapi mendatangkan bid'ah langsung ditahdir ya dihadapi semuanya dengan ilmu karena ini bahaya, kekufuran ini. Nah, tidak dibiarkan oleh Imam Ahmad. Apa kemudian dikatakan Imam Ahmad tasaddud? Mau mengatakan Imam Ahmad tasaddud? Yang Yahya bin Ma'in sendiri termasuk yang tidak mampu menghadapi fitnah ketika itu mengatakan bahwa pahlawannya adalah Imam Ahmad. Allah Swt menjaga agama ini ya pada dua fitnah besar mengangkat Allah Subhanahu wa memilih dua pahlawan ya pada dua fitnah besar pada fitnah banyaknya orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada masa fitnah khalqil Quran yaitu Al-Imam Ahmad Nah, luar biasa ditangkap di di penjara dicambuk sehingga sebagian ahlus uh, ulama ahli hadis ahli sunnah tidak sanggup bersabar ketika itu. Sebagian menyerah ya dengan alasan darurat. Tapi itu tidak diterima oleh Imam Ahmad. Alasan darurat tidak diterima oleh Imam Ahmad. Nah. Ya, tetap ditahdil. Mengatakan Imam Ahmad tasaddud Yahya bin Ma'in berusaha menemui al Imam Ahmad. Mau masuk ke rumahnya ditolak oleh Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in berusaha berdalil dengan hadis Ammar bin Yasir bahwa ini darurat dibantah oleh Imam Ahmad. Ammar bin Yasir ya benar-benar memang sudah dicambuk, disiksa. Sehingga Nabi Rasulullah mengatakan, ya kalau mereka kembali mencambukmu, menyiksamu, ucapkan lagi kalimat itu. Tetapi hati tetap kokoh dengan keimanan. Karena darurat. Kalau kalian tidak, baru semacam ancaman. Kalian langsung menyerah. Tidak, tidak benar itu. Akhirnya Yahya bin Ma'in mengakui Al-Imam Ahmad. Mengatakan, katakan al Ahmad, apa yang kamu katakan? Kamu adalah imam. Nah, coba. Mau mengatakan Imam Ahmad tasaddud. Imam sunnah. Tayyib. Tingkatan bid'ahnya Bul Hasan Ali Hasan sudah sedemikian rupa tadi yang kita dengar. Ya. Kemudian ditahdir oleh Syekh Rabi dan ulama yang lainnya. Mau dikatakan mereka tasyadud. Baik. Kemudian kata Syekh Rabi selanjutnya wa in kanal mulku was sultan bi aidihim. Al Imam Ahmad tampil tidak menyerah. Berjuang melawan bid'ah itu mentahdir bid'ah itu. Meskipun al-mulk kekuasaan ya. Al-mulk wasultan kekuasaan kekuasaan. ID yang ditangan mereka ketika itu sudah diterangkan tadi. Tokoh-tokoh Jahmiyah berhasil mempengaruhi khalifah. Ya. Dan <clears throat> khalifah yang mendukung mereka dan mengadakan ujian tersebut seperti sudah kita dengar kisahnya. Nah, wa kam lil imamaini ibn ibn Taimiyah wa min qayyim min al mawaqif Ya, dan betapa banyak milik karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim uh, nah, minal mawakif, wa minal muallafat fiha. Nah, betapa banyak dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mauqif-mauqif, sikap-sikap dan karya-karya tulis ya yang mereka tulis menerangkan tentang uh, kekufuran kesyirikan ya bid'ah-bid'ah yang tingkatannya kekufuran kesyirikan demi untuk mentahdir dan peringatkan umat dari bahayanya bid'ah kekufuran dan kesyirikan itu. Nah, ya. <clears throat> Kita tahu sendiri Ibnu Taimiyah seperti disebutkan tadi dan ibn Qayyim, Ibnu dan murid-muridnya. Ya, penguasa ketika itu terpengaruh oleh tokoh-tokoh sufi, sufiyah, Ashair, Sehingga Ibnu Taimiyah dipenjara, ya Ibnu Qayyim sampai disiksa diseret di jalan. Nah, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah, terus berjuang demi kelestarian <clears throat> akidah sunnah jamaah. Nah, di samping itu Ibnu Qayyim samping mokif-mokif ini tadi bersama uh, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di samping mokif-mokif ini tadi juga mereka menulis dengan tulisan. Nah, membongkar kesesatan kaum sufi dan asyairah. Famin muallafat Ibnu Taimiyah diantara antara karangan Ibnu Taimiyah al-wasitiyah. Al-Hama wal Hamawiyah, wal Tadmuriyah, wa man minhaj ahli sunnah, wa naqdi al-mantiq. Ya, naqdi al-mantiq membatalkan ilmu mantiq. ilmu kalam, wa dar ta'arud al-akal wal naql. Ya. Membantah klaim adanya pertentangan antara logika dengan dalil nakli. Wa talbis al-jahmiyah membongkar talbis kaum Jahmiyah waqtida as-siratul mustaqim wal fatawa al-kubra wa majmu' al-fatawa wa ghairiha wa ghairiha dan selainnya dan selainnya wa aktsaruha dan mayoritas buku-bukunya Ibnu Taimiyah tersebut fatwa-fatwanya fir rudud alal asy'ariyah mayoritasnya adalah bantahan terhadap kaum asy'ariyah wal Ibnu Qayyim Qayyim kitab-kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah Jahmiyah wal Mu'attilah Ya. Wa i'lam al-muwaqqi'in wa ighatsat al-lahfan nuniyah. Wa mayoritasnya Tulisan Ibnu Qayyim itu rudud al asy'ariyah as-sufiyah bantahan terhadap kaum asy'ariyah, kaum sufiyah. Alladzina kana sultan yang adalah kekuasaan wassalatin ya dan penguasa-penguasa di masa itu fi qabdatihim pada genggaman mereka penguasa kekuasaan dan penguasa-penguasa di masa itu pada genggaman tokoh-tokoh Asy'ariyah, Sufiyah. Tetapi tetap ya, mereka tegas dan berjuang. Wa dzalika dzalika li'anna al-bayana fi hadhihi al-abwab Hal itu dikarenakan penjelasan pada bab-bab ini la yakunu raddu wal inkaru fiha illa rajih al-maslah al-mafsalah. Tidaklah bantahan dan pengingkaran, mengingkari bid'ah-bid'ah tersebut dan tingkatan seperti itu kecuali mesti maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Ya. Ini kalam yang dinukir Rohali, kalamnya Ibnu Taimiyah. Ternyata kita dapati mauqif Ibnu Taimiyah seperti ini. Ibnu Qayyim seperti ini. Ya tampak bahwa dia mempermainkan kalam ulama dibawa kepada ya sesuatu yang di luar yang diinginkan oleh ulama tersebut untuk mendukung syubhatnya. Wahadhi dakwat ar alaihi musallatu Ini dakwah para rasul alaihi musallatu Min awalihim. Dari awal rasul yang diutus di muka bumi. Nuhin ila khatimihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuh sampai Muhammad. Fa innahum yasda'una bil haq. Mereka menyuarakan al-haq dengan terang-terangan. Ya, wa bayan at-tauhid, menerangkan tauhid dan wat minas syirik mentahdir dari kesyirikan tanpa basa-basi ya mahma balagha jabarut a'daihim bagaimanapun tingkatan kekuasaan kekuatan musuh-musuh dakwah mereka wa mahma balagha sultanuhum dan sejauh setinggi apapun kekuasaan musuh-musuh dakwah mereka wa kuwatum kekuatan mereka wa tugyanuhum dan <clears throat> kezalimannya mereka lakukan. Coba bagaimana Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam menghadapi Fir'aun dengan kekuatannya, bala tentaranya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam sendirian menghadapi Namrud sampai dibakar. Ya. Bagaimana <clears throat> rasul-rasul yang lainnya karena yang dihadapi sudah kesyirikan, kekufuran. Tidak bisa didiamkan kalau itu. Dakwah harus ditegakkan. Nah, tetapi waspada dengan cara-cara khawarij. Ya, Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim menghadapi tidak dengan sistem khawarij. Al-Imam Ahmad menghadapi tidak dengan sistem khawarij, tapi dengan dakwah, dengan hujah dan bayan. Nah, bukan ya dengan sistem sing khawarij yang kemudian mengumpulkan memprovokasi masa kemudian ayo kita memberontak menggulingkan penguasa angkat senjata tidak tidak seperti itu nah berusaha menduduki parlemen pemerintahan ya merebut kekuasaan dengan cara-cara politik tidak tidak pernah dari mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW dan seterusnya ulama-ulama kita Imam Ahmad dan yang lain Ibnu Taimiyah dan seterusnya tidak ada yang seperti itu kita berjuang dalam politik, masuk dalam parlemen agar penguasa bisa kita gulingkan dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, seperti dalihnya <clears throat> Hizbiyun sekarang ini. Berusaha mengatakan, nah kita harus berjuang, berpolitik, partai, masuk parlemen. Kita berjuang dari dalam dan seterusnya. Nah, mana contohnya dari para nabi dan rasul, dari ulama dakwah seperti itu? Tidak ada. Mereka tidak seperti itu dakwah. Nah. Dan hasilnya mana? Ikhwanul muflizin. Seperti kata Syekh Mukbir. Kelompok ikhwan muslim itu ikhwanul muflizin. Ikhwan yang bangkrut dakwahnya. Mana hasilnya? Syariat Islam mana yang ditegakkan oleh mereka sampai sekarang? Nah. Ya, atau justru tokoh-tokohnya menyuarakan kekufuran Nah, berangkulan dengan orang kafir, berangkulan dengan Rafidah, berangkulan dengan ya berbagai firqah sesat. Nah, mengajak kepada demokrasi, mengajak kepada pemilu, seperti yang dilakukan oleh Firanda dan kawan-kawannya. Kalau di Malaysia, ya, kawan-kawannya Firanda, Sururia itu kalau Iran dari sini baru masih mewajibkan ikut pemilu dengan dalih ya untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. Nah, tahu-tahunya yang dipilih juga kalah. Kemudian permainan politik di atas sini ya. Dia di atas sana tidak garuan karena memang tendensinya politik. Politik itu dibangun di atas kepentingan itu hizbiyah Nah, kepentingan pribadi, kepentingan partai penuh dengan dusta. Nah, kalau di sini yang kita lihat tingkatannya baru segitu, tapi kawan-kawannya di sana di Malaysia tingkatannya sudah ikut partai memang dan sudah mencalonkan diri. Nah, kita lihat perjalanannya mereka itu di negeri kita. Kalau tidak tobat dari masalah ini kita lihat mau sejauh mana mereka berkifra dalam bidang ini. Allah musta'an. Ya. Seperti uh, eh, Abu Hasan Al-Misri. Ya, di Yaman itu sudah bikin partai ujung-ujungnya. Abu Hasan Al-Misri Ikhwan ini sudah bikin partai di sana. Nah. Allah musta'an. Tafadhal ya ikhwan. Subhanallah bihamdika la ilaha